kita sekarang memasuki mabahis sholat pembahasan tentang sholat menurut apa yang ada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah ini Sayyid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa'lamu ma'asyir al-ikhwan dan ketahuilah Wahai jamaah jamaah saudara Ma'asyir jam'u ma'syar Ma'syar artinya jamaah Maka kalau orang menyebut ma'asyir muslimin Artinya wahai jamaah-jamaah kaum muslimin Atau al ikhwan Wahai jamaah-jamaah saudara-saudara atau maksyarul muslimin, jamaah kaum muslimin. Jadi ma'asyir itu kalimat jamaah mufradnya satunya maksyar maknanya jamaah. Wa'lamu dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wahai jamaah-jamaah kaum muslimin معاشر الإخوان وهي جماعة جماعة صودرة صودرة فقهنا الله wa iyyakum الدين Ini jumlah doa iya. Jumlah doa faqohana semoga kita diberi pengertian, diberi faham. faqohana fahamana semoga kita diberi faham semoga kita diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum dan kamu kesemuanya fid din dalam agama wa alhamana rusdana dan semoga Allah memberikan ilham pada kita rusdana petunjuk kita ar rusyud Al-Hidayah Namanya Rusyud Hidayah Atau kecerdasan Pilih Wa a'adana min syari anfusina Dan semoga Allah melindungi kita Dari kejahatan diri-diri kita Ini namanya jumlah doa iya Jumlah doa Memang dalam cara kita berbicara menurut peraturan-peraturan dan adab sopan santun Islam kalau kita sudah menyebut wahai saudara-saudara atau wahai kaum muslimin kita beri doa paling enggak rahimakumullah nah, paling enggak jadi pengumuman salat salat sunnah jamaah salat jamiatan rahimakumullah Artinya mari kita sholat berjamaah, raweh dan sebagainya. Semoga kamu dirahmati oleh Allah. Ini selalu ada doa kenang dari Islam ini selalu doa mendoakan. Ada doa kenang dari Islam ini selalu doa mendoakan. Jadi gerak sedikit, bicara sedikit, usaha itu dan sebagainya, menganjurkan ini dan sebagainya. Di situ selalu diisi doa Mana kita ini membutuhkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu doa mendoakan. Wa'lamu dan ketahuilah apa? Annas salata imaduddin dan sesungguhnya salat itu tiang agama wa ajal dan semulia-mulianya mabani Islam khams bangunan-bangunan Islam yang lima ba'da syahadatain sesudah syahadat jadi di dalam agama Islam ini ada tugas kewajiban yang dinamakan as-salam Adapun dalam segi bahasa kalimat as-salah itu sendiri maknanya ad-du'a. Jadi as-salah maknanya dalam segi bahasa ad-du'a. Jadi yusalli dengan makna yad'u berdoa. Lalu setelah ini masuk dalam syariat, dipakai dalam istilah syariat, as-salah ini suatu pekerjaan yang khusus. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ada pembacaan, ada perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan Inilah yang dinamakan sholat. Maka sholat itu sendiri mempunyai makna sendiri, mempunyai bentuk sendiri di dalam agama Islam. Maka kalau kita cari terjemahnya repot yang tepat dengan makna sholat. Kalau orang mengatakan sembahyang, ini kalimat dipakai dari sembah yang tidak menunjukkan perbuatan yang dimaksudkan sholat ini. Nah, jadi kalau dari terjemahnya yang tepat itu apa? Nah, ya sholat saja. Seperti kalimat zakah. Zakah terjemahnya apa? Ya zakah. Apa? Di Indonesia kan atau di bahasa lain zakah ya zakat karena ini menjadi istilah dalam syariat agama Islam yang maknanya demikian ada makna khusus seperti kalimat as-salah bagaimana yang saya terangkan tadi yaitu aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ucapan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan tutup dengan taslim inilah yang merupakan nama salat lalu salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya pada malam Isra dan Mi'raj. Ketika terjadi Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha atas langit ketujuh dan atas lagi yang dinamakan Mustawa di sana mendapatkan tugas kewajiban sholat lima waktu yang sebelumnya itu diberikan oleh Allah dengan lima puluh waktu lalu dikurangi oleh Allah sampai menjadi jadi mulai saat itu datangnya kewajiban sholat lima waktu adapun sebelumnya bagaimana sebelumnya adanya salimah waktu itu sudah ada kewajiban sholat dua rakaat pagi dan dua rakaat sore. Jadi sebelum adanya sholat lima waktu, Nabi dan para sahabat di Makkah toh masalah sudah menjalankan sholat dua rakaat pagi dan dua rakaat sore itu hanya setelah datang Isra dan Mi'raj kewajiban sholat lima waktu datang nah ini menjadi sholat lima waktu lalu sholat ini menjadi seutama-utamanya semulia-mulianya bahkan sebesar-besarnya bangunan Islam tiang atau jaga agama Islam sesudah syahadat. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat حج البيت وصوم رمضان dalam hadis ini Nabi bersabda dibangun agama Islam ini atas lima perkara syahadat sholat, zakat, haji dan puasa. Nah, di sini kita tahu setelah syahadat yang menjadi rukun Islam, tiang Islam, cakap Islam, fondamen Islam ialah as-salat. Maka merupakan kewajiban pokok setelah orang itu masuk agama Islam, setelah orang itu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tugas kewajiban yang harus dia lakukan adalah as-salat. Dan as-salat ini merupakan ibadat jaga agama. Kalau menjadi cagak, menjadi tiang, tentu saja. Kalau dilaksanakan, berarti orang itu menegakkan tiang atau cagak agar Islam. Tapi kalau ada orang Islam tidak melakukan sholat sama dengan merobohkan tiang atau jaga agama Islam. Maka di antara yang kita khawatirkan adanya agama Islam ini hingga nantinya tidak berdiri dari orang-orang Islam yang tidak melakukan sholat. Jadi orang-orang yang tidak melakukan sholat lima waktu itu orang-orang merubuhkan agama Islam. Kalau kita sudah tahu demikian ini, maka kita sebagai orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, jangan sekali-kali merubuhkan agama Islam. Nah, bagaimana? Artinya jangan sekali-kali meninggalkan salat lima waktu. <clears throat> Begitu juga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Harus kita teliti, harus kita awasi. Jangan sampai dalam rumah eh, rumah rumah tangga kita itu ada orang yang merobohkan agama Islam. Kalau orang itu merobohkan agama Islam, otomatis menjadi musuh Islam. Kalau orang merusak sesuatu, berarti kan menjadi musuh sesuatu. Nah, maka harus kita selalu mengadakan operasi kalau di rumah rumah tangga kita itu ada orang-orang yang sudah berkewajiban sholat tidak mau melakukan sholat. Nah inilah masalah. Maka diterangkan anna sholata imaduddin wa ajallu mabar islamil khamis ba'da syahadatain. Maka harus sangat kita perhatikan sholat. Maka itu kalau kita lihat amal-amal perbuatan kewajiban apapun kalau orang itu berhalal masih ada jalan dia tinggalkan atau kapan dia lakukan tapi kalau sholat tidak ada sama sekali alasan untuk dapat kita tinggalkan walaupun uzur apa saja kecuali orang perempuan apabila kedatangan haid dan nifas ini kalau lainnya kan bisa. Anggap orang kita katakan sampai wajib zakat, nggak jawab saya nggak punya harta punya zakat. Toh bebas dari zakat kan nggak punya zakat apa? Nah ini zakat fitrah. Layatul Eid, ya ngajak ya, saya nggak punya apa-apa. Bagaimana akan kita untuk belajar pun nggak punya, pakaian pun nggak punya, sekarang nggak ada yang akan jual. Bebas dari zakat. Sampai wajib puasa, puasa sakit, dia sudah kapan-kapan kalau sembuh. Tapi kalau sama wajib sholat apa? Kira-kira jawab apa? Wah perut saya mulus. Wajib sholat. Kepala pening, wajib sholat. Sama wajib sholat, tidak punya sarung, bagaimana? Ya apa yang dipakai itu? Apa pakai celana? Apa pakai apa? Jadi bagaimanapun saja tidak ada alasan orang itu dapat meninggalkan ya. sholat. Maka kalau orang meninggalkan sholat jelas dan nyata bahwa dia itu adalah orang yang melanggar syariat agama Islam dalam taraf yang sangat besar. Maka sekali lagi saya terangkan harus kita koreksi rumah tangga kita apakah masih ada orang-orang yang tidak melakukan sholat atau teledor tentang sholatnya. Kalau sudah tidak ada, Alhamdulillah syukur kepada Allah, rumah tangga yang utuh, semua menegakkan agama Islam. Kalau masih ada, wah ini harus diperingatkan. Harus dioperasi. Ini harus diadakan dakwah Islamiah. Wa mahalluha min ad-dini mahalur ra'si min al-jasad. Dan letaknya salat ini atau adanya salat di dalam agama sama dengan adanya kepala di dalam jasad. Jasadnya manusia ya, membutuhkan kepala. Kepala dalam jasad ini menjadi pokok. Maka fakama annahu la hayata liman la ra'salahu lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu maka begitu sebagaimana tidak akan hidup seseorang kalau tidak mempunyai kepala begitu juga tidak dianggap punya agama Islam kalau orang itu tidak punya sholat nah, jadi sholat ini kedudukannya sama dengan kepa sholat kepada agama Islam sama kedudukannya dengan kepala kepada jasad manusia. Kalau manusia itu jasadnya hilang, apa, kepalanya hilang, jasadnya mati, tidak ada, hilang. Sama dengan orang Islam. Kalau sholatnya dia nggak lakukan, berarti Islamnya orang itu hilang. Nah, di sini. Kalau kita masuk satu rumah, semua laku Islam, tapi dari sholat itu Islamnya hilang. Islamnya mati lah istilahnya kalau kampung mengaku sah, tapi tidak ada yang salat Islamnya merosot Islamnya hilang dari kampung kenapa? tidak ada kepalanya nah, jadi ukuran kita untuk menegakkan agama Islam mensiarkan agama Islam meluhurkan agama Islam pertama kali harus digarap sholatnya sholat ini yang dilakukan Sebab asal ini kedudukannya dari agama sama dengan kepala dalam jasad atau dengan jasad. Wa mahalluha min ad-din mahallu ra's min jasad. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika ladina dina liman la salata jadi walaupun bagaimana kita menyiarkan agama Allah dengan upacara itu, dengan upacara ini, kembali-kembali mengadakan recepan, mengadakan mulutan, mengadakan pengajian, tapi tidak ada yang sholat. Umpama. Bagaimana? Ya, tidak ada, Tidak ada Gak ada cagaknya, gak ada kepalanya. Nah, di sinilah masalahnya. Jadi pokoknya asalah. salat Di dunia pun nanti dalam alam akhirat nah, nanti ada penjelasan-penjelasan. Kadzalika warada fil akbar, nah, Begitulah datang dalam khabar-khabar hadis-hadis riwayat dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dari sahabat aulia ulama semua banyak menjelaskan warada maknanya ja'a datang berita datang kabar datang hadis datang penjelasan lalu oleh asy-syekhul musannif pun diberi doa جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلاة المقيمين لها الخاشعين فيها الدائمين عليها Semoga kita dijadikan oleh Allah dan kamu sekalian dari golongan yang selalu menjaga adanya salat dan men dari golongan yang selalu mendirikan salat dan dari golongan yang khusyuk dalam salat dan dari golongan yang selalu berdaif menjalankan salat ini doa memang kita ini selalu membutuhkan doa terutama supaya kita menjadi orang yang tetap menjalankan salat sebagaimana saat rupanya sebagaimana khusyuknya dan sebagaimana kelazimannya. فبذلك أمر الله عباد المؤمنين في كتابه maka dengan demikianlah Allah memerintah hamba-hambanya yang mukmin di dalam kitabnya wabihi wasafahum dan dengan demikian Allah mensifatkan orang-orang mukmin itu faqala azza min qail maka berfirman Allah yang maha mulia dari segala orang yang berbicara firman Allah demikian ala على wassalatil والصلاة الوسطى وقوموا لله qanitin. Hafidhu jagalah peliharalah jadi hafiz ini kita menjaga atau membeli pelihara. Jadi sholat ini harus kita pelihara. Jangan kita hilang hilangkan. Jangan kita buang-buang. Jangan kita remehkan. Tapi hafidhu. Hafallah yuhafizu muhafazatan artinya menjaga atau memelihara seperti orang punya apa-apa mau dipelihara, dijaga, jangan sampai rusak. Baik, kita diperintah oleh Allah untuk menjaga apa? Menjaga, memelihara salat. Ini salat lima waktu ini harus kita pelihara betul-betul dan kita jaga betul-betul. Jangan sampai hilang, meskipun bagaimana. Tidak ada masalah repot, tidak ada masalah sukar, tidak ada masalah apapun kalau kita sudah menghadapi sholat ini harus kita utamakan. semua salat lima waktu dan as-salatul wusta was-salatul wusta as-salatul wusta itu salat asar ada hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan as-salatul wusta itu as-salatul asar salat lima waktu harus kita jaga kita pelihara betul-betul terutama salat asar kenapa dikhususkan salat asar ini dan lima salat karena waktu asal itu sering orang kelihatan masih garap, masih kerja, baru pulang dari kerjaan dan sebagainya. Apakah akhir zaman ada permainan, ada pertandingan, ada ini sering keter, sering hilang asal ini. Ada pawai, ada optok, ada karnaval, mau masuk manteng, ada tamu, bayar guru. <laughs> pekerja. Ini waktu asal banyak kejadian-kejadian yang selalu menyebabkan orang kehilangan sholat. sholat. Nah, ini karena keadaannya coba kita lihat. Ada latihan-latihan apa-apa kebanyakan waktu itu. Nah, jadi dikhususkan hafizu ala salawati was salatil wusta dan di kita diperintah bagaimanapun wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk qanitin khashi'in harus betul menjalankan sholat harus yang khusyuk apa mestinya jadi lahir batinnya harus sesuai dan cocok sebagaimana mestinya Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala فالصلوات هي المكتوبات الخمس Salat-salat itu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita pelihara, untuk kita jaga, untuk kita sangat memperhatikannya ialah sholat yang wajib lima waktu. Apa saja itu? Al-Dhuhr, wal-Asar, wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Subuh. Duhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Dalam kita menghitung zuhur didahulukan. Mengapa? Karena pertama kali dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran dan pimpinan malaikat Jibril ialah zuhur malam Isra dan Mi'raj lalu siangnya datang malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW mulai yang dilakukan ialah salat zuhur قد تصور karena mulai zuhar awal mazhar Arab mulai muncul mulai tampak mulai jalankan zuhar asar maghrib bisa dan malah dalam waktunya dalam waktu zuhar asar mulai bisa subuh ini sambung zuhar sambung asar asar sambung maghrib maghrib sabuk isya isya sabuk subuh setelah subuh antara subuh dan zuhur isya jadi kalau kita contohkan seperti bulan sabit gitu loh ya di sini sambung semua kalau di sini terbuka pisah jadi zuhur asar maghrib isya subuh setelah subuh antara subuh dan zuhur kan bisa loh semacam ini waktu ini kan tidak ada sholat subuh tadi jam 6 sudah habis dulu sampai jam 6 sudah ya anggap jam 6 waktu istiwa habis subuh Zuhur nanti jam 12 4 menit atau oh, jam 12 sudah jadi agar jam 6 7 8 9 10 11 12 tidak ada sholat kenapa Allah menyediakan ini untuk orang bekerja mencari maisha waja'anan nahara ma'asha ini dulu maka bagaimana orang akan alasan, waduh repot sih, nggak bisa sholat. Repot apa? Wah, sempat kerja apa Sudah ada waktunya kerja ke kan belajar. Baca alam naharot, ma'asa. Sudah ada, waktunya sudah ada. Kok bisa <coughs> mengambil waktunya sholat? Bagaimana? Sedangkan sholat tidak semua dalam sepanjang waktunya paling paling berapa? 3 menit, 4 menit anggaplah dengan dengan segala masalahnya, unsurnya dan sebagainya ini ya 10 menit gitu cukup atau 20 menit sudah paling berapa nah ini kita masih mempunyai 6 jam dikhususkan untuk mencari maasha menjadi rezeki maisha jadi tidak ada alasan repot itu tidak ada. Jadi sholat lima waktu ini adalah sholat yang mempunyai waktu yang dikhususkan oleh Allah yang jumlahnya hanya lima. Pertama zuhur, asar, maghrib, isya dan antara sholat dan zuhur ini kita diberi waktu oleh Allah untuk menyelesaikan wajah dan nahar Jadi fassalawatu hiya maktubatul khalas. Wajibkan oleh Allah maktub itu maknanya yang dicatat oleh Allah, jelasnya yang diwajibkan oleh Allah yang ditentukan kewajibannya oleh Allah. Jumlahnya lima. Abduha wal asar wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Subuh. Fatilka hiya salawatul lati la yasu'a minal muslimin tarku syai'in minha. Itulah sholat-sholat yang tidak ada kesempatan bagi siapapun daripada orang-orang Islam untuk meninggalkan sesuatu daripadanya. sah tidak ada kesempatan untuk dapat meninggalkan. Jadi tidak ada kesempatan apa, alasan apa orang Islam dapat meninggalkan sholat. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Maka Bani Israel sebangkan kan? alasan apa yang boleh orang meninggalkan sholat? Tidak ada. Kecuali orang perempuan datang bulan dan dihas itu memang tidak boleh sholat, haram sholat khusus. Maka kalau kita terangkat antara laki-laki dan perempuan, kalau orang perempuan masih ada alasannya, kenapa ada sholat, udur, head atau nifas. Sudah ini saja. Kalau orang laki-laki, kenapa ada sholat, Ubur, Ubur apa jadi mau cari Ubur Ubur apa wah baru melahirkan ini bagaimana tidak masuk akal mustahil jadi tidak ada alasan sama sekali maka raya sa'u tidak ada kecukupan maksudnya tidak ada kesempatan untuk seseorang dari kaum muslimin meninggalkan sesuatu dari sholat walaupun hanya satu waktu tidak ada alasan waktu perang pun harus sholat waktu sakit pun harus sholat selagi nyawa masih dikandung badan kalau sudah nyawa lepas harus jadi kalau orang itu ingin cepat-cepat peraih nggak sholat ya gampang kerja ada alasan sama sekali. Nah, ini persoalannya. Maka raya sa'u tidak mencukupi, artinya tidak ada kesempatan. Ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi halin minal ahwal madama ya'qilu dalam segala keadaan selagi masih berakal artinya masih sehat akalnya kalau gila, memang gak bilang kan. benar. Jadi kalau orang mau cepat tidak sholat, ya salah satu. Ya lekas hilang hidupnya atau hilang akalnya. Dua-dua tidak mau. ya kan dua-dua tidak mau. Orang tidak mau. Orang selalu minta panjang umur dan selalu minta sehat akalnya. Nah kalau gitu sholat saja ini harus selalu sholat jadi fi ahwal dalam segala keadaan dalam keadaan dari segala keadaan berarti dari segala keadaan hanya bagaimanapun tidak bisa tidak dapat dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat nah, kalau kita sudah tahu demikian ini harus kita koreksi diri kita sendiri setelah kita balik mulai balik menjadi mukallaf sampai sekarang umur berapa pernahkah meninggalkan sholat atau tidak ini harus koreksi diri sendiri jangan mengorek orang lain hasibu awdakum qabla nanti duduk di rumah terpenuh membayangkan riwayat dahulu setelah balik sampai sekarang pernah atau tidak meninggalkan seperti waktu gelap jawabnya gelap bagaimana wah ini gelapnya ini bahaya loh kalau udah begini bagaimana orang hutang bagaimana? apa bayar nah ini hutang pada Allah lebih berhak dibayar wa dainullahi ahakku an yukba hutang pada Allah lebih berhak dibayar Gimana nggak bisa bayar kontan? Ya nyicil. Lu kan gampang saja loh. Terus kontan ya nyicil karena hutangnya banyak. Nah gimana? Ada caranya enteng loh agama nggak ada. Nah, jadi harus laki-laki dan perempuan koreksi pernahkah tidak sholat atau tidak. Nah, ini. Jadi harusnya kalau pernah tidak sholat satu kali atau dua kali, cepat-cepat itu tuh. Anil kalau kalau boleh balik sampai sekarang nggak pernah sama sekali alhamdulillah wukuf. Baik orang wukuf. Sebab keluarganya baik, ibu bapaknya baik, anaknya mulai umur 7 tahun sudah dibina, sekolah sudah dibina sekolah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW terus menjalankan, terus balik dia sudah terus sampai sekarang alhamdulillah Wah ini dari keluarga yang baik, ahli sholat, ajar dididik semacam itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah dia tinggalkan. Ini orang Maka harus laki-laki perempuan mengadakan koleksi. Kalau sudah utuh alhamdulillah syukur pada Allah minta diterima Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul kalau pernah tidak sholat wajib tobat pertama kali wajib tobat karena dia melanggar kewajiban yang top kewajiban yang besar kewajiban yang pokok lalu Allah itu tobat dulu tobat lalu Allah ini caranya Bal tidak alasan sama sekali. Walau pada kabil aji, wal maradu la aqsa bayat. Meskipun sampai bagi orang tadi kelemahan, aja ini kelemahan. Wal marad sakit ila aqsa ghayati tetap puncaknya. Tumpahnya jauh lemah sama sekali atau sakit sangat tetap wajib menjalankan sholat. Ini walaupun bagaimana, selagi masih nyawanya ada dan akalnya sehat, tetap dia sholat. Wah saya ini berat, badan tidak kuat, bagaimana sakit-sakitan dan sebagainya, tetap wajib sholat. Nah, walau pada bil ajuk betul sampai pada orang tadi sifat ajuk apa lemah wal marah bagi ila aksar rayati ke puncak atau top pokok puncak wajib nah, di sini kita harus tahu nilainya sholat begitulah tingginya maka makin jelas, makin jelas kalau orang Islam laki atau perempuan tidak sholat, paling jelas dan tampak dia itu adalah melanggar kewajiban yang pokok Lalu di sini ditafsirkan as-salat musta itu apa? Tadi sudah terangkan. Was-salatu waqtiyal asru kama warada fihil hadits sahih jadi dalam ayat tadi Hafulu ala salawat wa sadulullah Asadulullah Salat tengah-tengah Yaitu artinya salat asar Kenapa kok disebut khusus oleh Allah Subhanahu taala sedangkan sudah disebutkan dan umumnya salat, salat semuanya Allah ala salawat termasuk tapi kalau khusus apa-apa yang sudah disebut umumnya Lalu disebut lagi khususnya, ini memberi keistimewaan. Saya contohkan ucapannya begini. Anggap orang mengundang orang 50. Termasuk Pak Mat, Pak Sul, Pak Ali. Sudah. Lalu kita tanya, Pak, gimana undangannya? Datang semua. Oh, iya, semua datang. Pak Zul yang datang, Pak Ahmad yang datang, Pak Ali yang datang. Padahal ini sudah masuk pada jumlah semua datang. Kemana kau lagi? Ini tandanya orang hukum. Ini ada khusus. Begitu juga kalimat ini. Peliharalah semua sholat dan sholat asar dan sholat wusuk. Nah, kenapa disuruh wusuk? Allah bin dikri lijiadatul fadli salam وذلك معروف ومشهور في Islam karena ada tambahan keutamaan dan kehormatan dan harus sangat diperhatikan bagaimana tadi saya terangkan karena pada saat itu banyak orang sibuk dalam urusan-urusan yang kebanyakan mencatat-mencatat lalainya dia dari salat ar nah, ini حتى فرغنا بسبب نزول الرصة في صلاة الخوف hingga sampai ke bawah kubat kata contohnya sabat musabab turunnya hukum salatul khawf salatul khawf itu sholat di dalam peperangan dalam keadaan takut maka tadi sudah saya terangkan bahwa waktu apapun dan repot bagaimanapun harus pernah sampai dalam peperangan dan peperangan meskipun dalam pertempuran yang sengit pertempuran yang berat itu pas masih wajib walaupun sampai dalam peperangan wajib sholat jangan hanya perang saja masih oh, meskipun sudah bertempur namanya Sidatul Ma'rokah sangatnya bertempur tempuran yang sengit itu wajib sholat agar caranya mahal satu nah kalau sudah begitu bagaimana akan sholat jadi mantan tidak sholat nah ini bagaimana selalu sholat ini pada 24 jam jadi mantan jadi tidak sholat. Apa ada kabur Siapa jadi mantan berani sholat? Kan tidak ada. Jadi perang. Jadi perang dan sampai jauh kaum sangat bertempur, bertempur ini, ini pun wajib sholat. Ada ayat-ayatnya dinamakan sholat allah ini ada caranya. Kadang-kadang rapat mulusnya apa-apa, ya tidak sholat buka jam 9 dari Kita berbicara langsung sampai maghrib Bohor asar hilang baik kadang-kadang mengatakan tidak sempat saya makan sempat baik disinilah masalahnya jadi kita harus berhati-hati di antara sahabat musabat turunnya peraturan salatul khawf, sholat dalam peperangan, sholat dalam sangedah bertempur. Annal muslimin dan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil Orang-orang Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam peperangan. Menghadap kaum musyrikin memang Nabi Muhammad SAW itu ya Nabi, ya Rasul, ya kepala negara, ya pemimpin, ya panglima ya perang dan segala sifat kesempurnaan ada pada Nabi termasuk panglima perang bersama sahabat-sahabat dengan Nabi dalam beberapa peperangan itu peperangan Allah Rasulullah itu peperangan yang langsung dikomandani atau dikepalai atau dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana-mana peperangan zaman Nabi itu langsung komandannya Nabi sendiri itu dinamakan Rasulullah. Namanya Rasulullah. Kalau peperangan Islam menghadap orang kafir, Nabi tidak ikut. Hanya, hanya Nabi mengangkat SAW sahabat Muhammad itu dinamakan Sariyah dinamakan syariah. Jadi kalau orang membaca tarikh atau membaca sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, saya menemukan kalimat peperangan Islam terhadap orang-orang kafir. Kalau disebut berbuah, itu berarti peperangan yang langsung dikomandani oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut syariah berarti peperangan yang tidak dikomandani oleh Nabi tapi diserahkan komandannya kepada salah seorang sahabat. Nah ini di dalam sebagai rawah di bawah rawat orang-orang Islam bersama Nabi Rasulullah alaihissalam salatul zuhur Allah jimahu terus waktu salat zuhur datang zuhur salat puasa salah oh, zuhur dalam keadaan biasa. Tidak ada model dari yang sangat biasa. Atau semahur atau dasar yang sudah biasa terkenal. Wa kana musyrikuna qariban minhum ya Allah dan orang musik dekat melihat melihat orang-orang Islam salat. Tidak. Dan mereka waktu itu lena orang-orang musyrik. Hanya lihat termenung. Setelah beliau sholat, amarahmu orang kafir kepada golongan ini. Alamma salamu min salatin kala ba'ud musyikin. Nah orang-orang itu kan sholat, mereka mau berpikir, wajah. Coba kita serbu tadi, kata orang musyrikin. Dalam orang-orang keadaan begitu, andai kata kita serbu, wah, pasti mereka akan hancur. Karena keadaan mereka begitu, musolat, tidak menjaga, dan perlu dan sebagainya, entah di tidak tepat pun kata orang mau. Lalu arahum alaihim harfi salatihim la asabtumuhum Andai kata kamu serbu mereka itu dalam salat mereka tentu kamu akan mengenai sasaran akan dapat menghantam mereka mereka kata orang miskin terhadap kata orang Islam ini ada orang musyrik lain jawab. ala ba'id taqir inna lahum ba'da ahli salat salatan dia ahabbu ilaihim min aba'i wa abna'i kata orang miskin sebagai undang bentar lagi mereka ada orang-orang Islam ini sebentar lagi ada sholat lagi yang mana sholat itu lebih tersuka kepada mereka dari nenek moyang mereka dan dari anak-anak mereka yang untuk sahabat, mendraki mereka ada salat bahkan itu hal yang sama disukai salat apa? Salat asar. Mereka setiap orang musyrik nanti akan hantar ini ada lagi semata Tadi sudah wukuf karena mereka eh, eh, eh, lengah, lalai, terpenuh. Nanti ada ya dulu aku asar. Nah, ya. turun mereka Jibril. Fana wala Jibril alaihi salam على رسول الله صلى الله alaihi wasallam Al zikir kubur memberikan penjelasan dengan ayat Quran tentang sholat caranya sholat dalam peperangan kalau musuh itu di muka nah, ada caranya sholat di baris dua kalau yang muka itu ukur tujuh yang belakang berdiri Nanti ini berdiri dan belakang rukuk itu Nanti bahayanya Al-Nur itu di belakang sana, orang Islam dan ke kubah sana musuh di tempat umpamanya orang Islam di sini, Najaf ke sebelah, sedang musuh di timur. Bagaimana kalau kalau di atas satu dua, yang satu menjaga Najaf musuh, yang satu yang menarik salat Kalau ini sudah selesai, ini datang, ini jagamu musuh. Jadi jadi ada cara-caranya tidak sampai di oleh musuh. Jadi selalu dapat mengintai dan mengawasi musuh. Ada caranya. Kalau sudah tertentu, ini tidak lagi tidak memperhatikan rukun, rukun kita tidak terasa perang sambil membayangkan sholat itu ada sebagainya apa bisa itu kalau sudah sangat baru tentu tidak mikir kerja, tidak mikir rukun, tidak mikir tutup, dan apa sudah hanya membayangkan saja berbicara saja sudah berpikir jadi ada terus-terus sebab itu turun ke atas orang-orang musyrik ini sampai tahu Kalau kita sara fadlu hari salat an asar ma'luman hatta lil musyrikin dunia. keutamaan salat asar dan kepentingan salat asar itu satu terkenal kepada orang muslim, orang musyrik tahu kami kami ini lah orang-orang kafir akhir zaman itu selalu berusaha di mana <clears throat> saat-saat orang-orang Islam menjalankan sholat apalagi sholat yang sangat penting diadakan kesibukan jadi orang kafir selalu menghadapi kesibukan hingga orang-orang Islam ini sama eh, dapat trader atau kehilangan sholat. Kalau kita teliti betul, mainnya cukup sudah di TV pun kalau sudah bagus film yang menaruh anak-anak hingga anak-anak ini tidak menghirupkan adanya orang sudah terlatih mungkin. Jadi banyak disibukkan. Kadang-kadang sekolah ada orang Jumatan diberikan hopak tak yang penting. Padahal ini jamnya jam Jumatan, malah nah, macam-macam. Jadi kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang dari Islam karena mereka selalu berusaha bagaimana melumpuhkan, ya, meremehkan sholat, sholat ini. Karena mereka tahu kalau mereka betul-betul menunggu sholat, tidak ada kekuatan yang bisa melawan orang Islam. Kalau semua makhluk sholat bagaimana mungkin? Ayo. Iya. Maka kita walaupun sakinah tinggalkan segala sesuatu, kita yang sangat pokok dalam waktu waktunya, tidak ada waktunya, terbatasnya. Luar sekian, asal sekian, malamnya, dan sebagainya. وقال تعالى كان الله سبحانه مهيدين إليه واتقوا واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين كلمة إناثا أناثا يميت إناثة maknanya roja'a yarji'u ruju'an ilallah kembali kepada Allah termasuk orang tobat itu kembali kepada Allah orang menjalankan peribadatan menjalankan tugas agama Islam ini namanya semua kembali kepada Allah kembali kepada hukum Allah kembali kepada Allah kembali kepada rahmat Allah ini munibina ilaih kembali kepada Allah dari kita semua kita diperintahkan untuk selalu kembali kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, menjalankan tugas-tugas yang telah diberikannya. Lalu urusannya wataku Lalu urusannya wataku dan bertakwalah kamu kepada Allah wa aqimus salat dan diri kau salat. Wala takunu minal muslim. kalau kita pahami rentetannya ya kita harus takwa dan menjaga sholat dan jangan mendorong musikin kalau begitu kalau tidak sholat jadi seperti kau musyrikin ya wataku ya waktu aku musola sholat kamu takwa dan sholat jangan menjadi sebuah orang orang orang musikin tidak apa tidak sholat jadi kalau orang Islam tidak sholat sama dengan orang Muslim. Nah, ini diterapkan oleh beberapa hadis. Kalau orang itu Islam tidak sholat sama dengan orang Muslim. apalagi zaman akhir ini. Apa perbedaan antara Islam orang Islam dan orang Muslim, orang kafir? Apa perbedaannya? Tidak ada. Kalau sekarang ini, kecuali tampaknya apa? Sholat. Kalau dikatakan sahabat satu kali kan bisa haji, siapa tahu haji orang. Datang dua orang. Sama. Mana yang bisa, mana tidak. Nanti setelah azan sholat, azan zuhur, satu akan sholat sholat ini orang Islam. Semua pakaiannya sama, modelnya sama, lagak lagunya sama, segalanya sama. Coba kita kita jangan bentang segala. Apa bisa bedakan? Oh, itu satu kafir, tidak bisa. Karena apa sama, laki-laki perempuan sama, apalagi sekarang. Tanpa sama. Apa? Mana tandanya ini apa? Semua sama. Jual beli ya sama. Kadang-kadang rental ya sama. Nonton ya sama. lagi marung ya sama. Pakaiannya ya sama. Bergaul bebas ya sama. Jogetnya ya sama. Nyanyinya ya sama apalagi nah sekarang yang sama tahu nggak bang setelah azan ini sebuah masjid <laughs> tahu ahli masjid ini sholat nah ini tuh tahu jadi kalau orang tanya tanda orang Islam itu apa? Yang tampak sholat. Maka ada hadis al-farqu bainana wa bainahum ay bain as-sunnah as-salat. Al-an perbedaan. Al-farq. Ayo as-salat. Maka di awal ini kalau kita pahami rentetan kalimatnya Wattaku wa aqimus sholat Kok ada terusannya Wala takunu Mina miskin Jangan dalam miskin Kalau gitu kan Segi bahasanya, kalau sebenarnya Tenang Sholat kamu, jangan suka orang muslim Nah kalau gitu, kandang nggak sholat nanti Jadi <laughs> orang muslim maka ada hadur maka sholat abad takut kafir jauh dan sebagainya dan sebagainya banyak hadisnya jadi jelas kalau orang ada orang Islam tidak sholat jelas orang itu sama dengan orang musyrik Adapun nanti dia jadi musyrik apa tidak, lihat keyakinannya. Kalau dia masih yakin, sholat ini wajib, hanya dia tidak menjalankan dia sama dengan musuh tapi keyakinannya belum kalau sudah keyakinannya tidak percaya hatinya sama dengan musuh ya sudah jadi musuh maka kalau kata Habib Habib mantar as amdar sapat faqad jiharat Barang siapa meninggalkan sholat sengaja menjadi kafir dalam terangan Pertama kali kita dapat paham eh, Orang Islam tidak sholat sudah menjadi kafir Apa Apanya? Sama Coraknya Coraknya sudah sama dengan orang kafir Jadi coraknya sudah corak kafir Sudah Yuh. Apa dia sudah kafir? Nabi dulu tanyakan hatinya Dia jadi kafir enggak? Nabi dulu maka ini penafsiran dalam mazhab Syafi'i. Jelas. Ada mazhab lain enggak turun otomatis langsung kok tidak sholat kafir. Itu apa? Abu Hambali masa macam Lalu pengacara hambur berbeda. Bapak siapa tidak sholat sengaja kafir, beres. Kalau Syafi'i membahas di dalam, dilihat Inal masih percaya apa tidak. Coba kalau tidak sholat, coraknya sudah corak itu sudah otomatis tinggal hatinya sekali bertanya nih jarak bapak sampai orang bapak bisa kenapa bapak sholat percaya bapak sholat jadi iya percaya sama wajib kenapa sholat berkober tak kober bapak percaya sama sholat wajib percaya ini kita dalam mazhab ini menghukumi dia masih Islam hanya ini coraknya terkobol maksud besar kalau mati yang di rumah jarak Islam kalau baru mengatakan kenapa sudah sholat, wah tidak ada artinya, sholat tidak ada gunanya, wah, ini baru murtad jadi kafir. Kalau mati tidak boleh di rumah cara is, tidak boleh sholat tidak Jadi, jadi kita harus mengetahui ayat ini sendiri kalau kita pahami kembali kembali kalau baca ayat ini terus diulangi diulangi diulangi sampai paham kok ada susulan begini wa وأطلقه وأقيموا الصلاة ولا تقولوا dan dirikanlah sholat serta jangan kamu menjadi seperti orang musyrik jangan jadi golok dari golongan orang musuh Artinya orang musyrik itu tidak sholat. Kalau ada orang Islam tidak sholat menjadi golongan orang musyrik. Coraknya bentuknya model apalagi akhir zaman sudah tidak ada bedanya lagi jauh sholat atau sekarang pakai sama sekarang ini saya katakan. Nah, mestinya orang Islam mencorak corak Islam. Dimana kita corak bagaimana caranya orang Islam? Nah ini masalahnya. Maka fa'ina batuhya ya rujuk Allah Makna inabat tadi kembali kepada Allah. Wa taqwa yang khasyat min Allah. Wal iqamah الصلاة بالاتيان بها على وجه الذي أمر الله به Inabah kembali kepada Allah Termasuk babat dan sebagainya Takwa Ya apa mestinya Takut pada Allah Jalankan perintah Allah Jalankan Allah meninggalkan salat, yang mendatangkan salat, dan cara-caranya, satu punya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Malah kalau kita kembali kepada perbuatan sholat itu sendiri, kalau orang itu sudah berdiri sholat mengatakan Allahu Akbar, ini sudah dia dari batin lahirnya dia tahu bahwa tidak ada yang maha besar hanya Allah. Semua yang ini sudah suci dan remeh yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala waktu itu sudah ditinggalkan tinggal yang tinggal sekarang pikirannya kosong sama sekali menghadap Allah lalu muci pada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Ma'arika ini muci pada Allah Muci itu jiwanya ruhani naik naik ruhani sudah naik mengadakan pernyataan iya karena wa iya karena sa'in ini pernyataan namanya, engkau sembah Allah yang kami sembah dan engkau sembah yang kami minta pertolongan. Lalu ke pertahanan. Minta ijazah untuk mustaqim dan sebagainya sampai akhirnya rukuk sujud. Keluar dari itu dia menyebutkan kalimat selamat. Selamat dan membawa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau sudah begini ini betul tersaring. Jiwanya tersaring. Malah kalau suruh sholat mesti jadi orang baik. Eh, tapi kalau sholat janggung, ini yang diciptakan sholat ambon kalau sholat kodek ya sudah jadi barang yang anggur itu mabuk kalau kodek ya, ya kodek maknanya bagaimana nah ini jadi sholat itu macam-macam dilakukan oleh manusia nah kita yang ceritakan ini dalam syariat adalah sholat yang sempurna Nah sesungguhnya maka diterangkan al-ibyanu biha ala wajhil ladzi amarallahu bihi. Mendatangi salat dengan cara yang diperintahkan oleh Allah zahiran wa batinan. Ini maka dijelaskan oleh Allah bagaimana wa qala ta'ala qad al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un sungguh bahagia aflaha ini fi'il madhi artinya sudah bahagia diperkuat dengan kata ab ab ini letakit namanya jadi sungguh sudah bahagia artinya sungguh-sungguh bahagia betul-betul bahagia siapa? orang-orang mukmin. orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah salatu makruhura. Kita ringkas bisa